واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Dan seorang yang kafir itu memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Dan aku pun mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku. Aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا Dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau tidak mengucapkan, Masya Allahu la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang dia belanjakan untuk itu. sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, Betapa sekiranya aku dahulu tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala yang terbaik, dan dia pula pemberi balasan yang terbaik. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia, yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, Sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada pertama kali. Tetapi kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, Betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan semua tercatat di dalamnya. Dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan tertulis dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka apakah pantas kamu dan keturunanmu menjadikan iblis itu sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا Aku tidak pernah menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Dan ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, Panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Kemudian mereka memanggilnya. Tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka. Kemudian mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang paling banyak membantah. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman. Ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Meskipun engkau Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Dan Tuhanmu maha pengampun, memiliki kasih sayang. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksaan bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksaan itu, yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.